Tidaklah ada yang bisa memberikan taufik kepada diri Kecuali Allah SWT. Tidak ada yang bisa memberikan taufik. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah turunkan ayat kepada Nabi kita. Alaihi salatu wa salam, Laisa laka min amri syai. Tidak ada dalam hal ini urusan musyrik. Tidak ada dalam hal ini dalam urusan ini apakah kejahatan, apakah dia masuk dalam neraka, apakah dia masuk dalam film. Nanti kita menentukan ini bukan urusan itu, Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disyukuri. Jika hati cinta kepada kebaikan, hati senang melakukan kebaikan-kebaikan, cinta dengan kebaikan, masya Allah, nikmatnya. Hati benci kepada kemaksiatan, benci dengan kehinaan, masya Allah, nikmatnya. Nikmat yang yang wajib untuk disyukuri. Dan cara bersyukur dengan mengamalkan amalan yang saleh. Daud alaihissalam mendapatkan banyak berbagai macam anugerah dari Allah. Dijadikan khalifah di muka bumi. Walaupun atayna Daud minna qabla ya jibanu awhili ma'u wa khairu ala nalakul hadid. Alim hasad wa qati hisab wa'amalu salihah. Minta dari Allah. Kami telah memberikan kepada Daud alaihissalam berupa fadlan apa kata tersebut? Ya tidak, wahai guru, kita bersama Daud. Masya Allah. Daud bisa mendengar saksinya guru. Wahai demikian para guru bisa mendengarkan Daud. Daud bisa mendengarkan suara mereka bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walatkan hadis dan kami lunaskan hadis. bukti yang keras dilunaskan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Agar kamu mengerjakan sadaqah baju-baju perang untuk kamu berperang melawan musuh-musuh Allah para kafir baju besi dilunakan oleh Daud alaihissalam diizinkan ya wa amal salih dan beramal salih sebagai bentuk syukur kepada Allah dan juga Allah memberikan anugerah kepada Daud alaihissalam Sulaiman para Nabi, Masya Allah, penguasa bumi pada zaman dulu. harus asyahud, sedikit pula kalau petani. Keadaan zuhur sampai matahari terbenam, itu juga berapa jam? Di sisi Sulaiman. Tapi kalau mereka naik kuda, seperti satu bulan jarak. Subhanallah. Ini besar pada Sulaiman. Wa sanna buaya aidan qisr. Dan kami alirkan kepada Sulaiman bukan satu lempeng, dua lempeng terbaga, tapi sungai terbaga. Wa minasini ma malu. Demikian juga dari kalangan jin. Ada di antara mereka yang Tidak yang biratin. Bekerja kepada Sulaiman dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Siapa di antara mereka para jin bermaksiat kepada kami, Sulaiman, kami ciptakan azab yang paling berat. Ya'maluna mereka para jin bekerja kepada Sulaiman alaihissalam. Api diperbuat oleh jin? Dikerjai oleh Sulaiman. Mereka diperbudak oleh Sulaiman. Ada yang diperintahkan untuk menyelam lautan kawas dari kalangan penyelam-penyelam kalangan jin mengambil mutiara-mutiara. Perhiasan-perhiasan laut dikeluarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membuat patung-patung besar di Filipina besar. Wa kuburi rasiyat demikian pula Bangunan-bangunan besar diperintahkan oleh Sulaiman. Kemudian Allah perintahkan kepada mereka, "Ihsaru ala Daud syukra." Maka beramallah wahai keluarga Daud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. kalau wa min Jadi kalangan yang bersyukur. Maka syukur ya allah ini nikmat Jadi tidak akan bisa diketahui kecuali orang-orang yang memiliki akal selamatkan dari kubangan maksiat bid'ah kesyirikan ila yusin na'udzubillah alhamdulillah jadi selamat mencintai kebaikan benci kepada kemaksiatan jadi tidak iya. baik Barakallah rahimani wa rahimakumullah Bagaimana sudah menjadi jatuh dan baca tafsir Tapi, Rasulullah tetapi mungkin di sisi-sisi pelajaran kita akan ambil kaidah-kaidah. Kalau di situ dalam kita yang saya kita akan baca. Kalau di situ terdapat buku-buku kita akan baca. Dan kalau di situ cuma sekedar saksi melalui lubang maka kita akan tinggal. Kalau masih jelas, masih panjang nih. Panjang sekali. Yang kita inginkan adalah membaca, memahami Al-Quran, meskipun sepintas, tapi kita paham. Jika sudah baca, kan ya dan saya membaca di Madrid, di Pria sekitar 3 tahun baru 10 juz. Baru 10 juz, belum sampai 30 juz. Masih banyak ya. Ini sudah 3 tahun. 3 tahun membaca Al-Quran, membaca Tafsir, Madrid, baru sampai 10 juz. Mungkin 9 tahun membaca Tafsir Al-Quran, 30 juz Tafsir. Hanya bukan sejauh. Kita kalau sampai surat Al-Quran, baru 1 juz. Masih utang 29 juz lagi, jauh. قال الله Taala kalla bal tuhibbun al-ajila. Bahkan sekali-kali tidak janganlah demikian. Bal tuhibbun al-ajila. Bahkan sekali-kali tidak. Mereka mungkin tuhibbun al-ajila. Mereka lebih cinta kepada ajil kehidupan yang disegerakan. Ada yang Au jabalakum al Inilah yang menjadikan kalian lalai dunia. Dunia itu letih ya soal. Letih, capek. Seorang mencari dunia, dia harus merasakan kelebihan kalau sendiri yang memfirmankan, kalau sendiri yang mensifatkan. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ Tidaklah kehidupan dunia ini. Tidaklah kehidupan dunia ini ialah lahun mengajarnya saja, senang-senang pura-pura setelah itu biasa saja. Karena nikmat yang ada di. Apakah kamu punya teman yang tertawa terus bahagia terus ada masalah sedikit lahwa lain-lain, dan saat capek, letih. Ini ini kan dan seandainya orang mendapatkan dunia, ada hisabnya ikhlas. Dapat ringan ini. Dan akhirnya dari mana dia dapat وبين هذا القول أذكر حفظ الأجابة الله ini kan? yang selesai penuh dengan kesusahan kata hebat dari sana sini mencari nafkah dan dari panas-panasan keringat di keringat ke banting tulang ketika mendapatkannya tidak selamat dari hebat dia akan ditanya ya kalau dapat dari mana dia digunakan untuk apa untuk koya koya untuk takokur untuk tokoh di dapat seluruh manusia ini saya yaitu apa dulu dan di situ ada siksa ya siksa bagi mereka orang-orang yang tidak lolos daripada zina dan tahun ada ada siksa di situ tidak ada yang bisa ditanggalkan daripada itu Betul kita Allah sebutkan firman-Nya dalam ayat selanjutnya Allah katakan wa jawab daral lagi yang ayat hayawan. Lo kan Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Itu kehidupan yang sebenarnya. Bahkan dia ada kalau mereka kalau mereka punya pengetahuan, itu kehidupan yang hakiki. Itu karena abadi, abadi yang nikmat, nikmat yang tidak pernah Bagaimana dikatakan sesuatu itu nikmat? Kalau nikmat itu terputus, tidak nikmat ya. Terputus daripada dirinya, Ya Allah, terputus dari sana. Sementara saya masih butuh kepada 50 Tawadhu ayat kana jahat basirah dan orang itu yakin akan diperlakukan kepada orang tersebut ada sudah yakin sudah yakin bahwasanya dirinya akan mendapatkan azab sebab itu ketika mereka mereka masuk ke dalam jahanam Allah sebutkan ya'rifu ta'rifuhum mereka sudah mengerti bidan dengan dosa-dosa mereka قال رحمه الله تدعون بما Kebanyakan manusia mereka berupaya untuk menghasilkan, untuk meraih kelezatan dunia. Syahwat dunia. Wasufiruna sehingga mereka lebih mengedepankan hawa dibandingkan dengan ibadah. Adapun hawa nafsu itu tidak semua di secara mutlak. Awal nafsu tidak semua ditelan secara luas. Kalau ada nafsu ya ikhwan, bagaimana kita akan makan? Bagaimana kita akan minum? Bagaimana kita akan nikah? Karena punya syahwat. Allah sangat ke dalam hati anak-anak syahwat, hawa nafsu, sehingga dirinya bisa makan, bisa minum, kemudian bisa nikah, masalah nikmat. Akan tapi syahwat yang tidak punya bimbingan itu yang benar. Sebab Allah berfirman, بل اتبع الظالمون بل اتبع الذين ظلموا أقوام بغير علم bahkan mereka orang-orang zalim mengikuti hawa-hawa nafsu mereka di ghairi Allah lanjutkan di ghairi hawa nafsu yang tidak dibimbing berarti ada hawa nafsu yang dibimbing dengan ilmu itu yang Hawa yang menginginkan sesuatu tapi dibimbing jangan ke situ, itu akan melanjutkan kemurkan Allah. Hawa nafsu. Maka inilah hawa nafsu yang sesungguhnya. Dia gunakan untuk mencari keridhaan Allah, lebih dia mendekatkan keridhaan Allah daripada kehidupan dunia. Maka itu yang dikatakan hawa nafsu yang sesungguhnya. Wujud yawmaini nazirah wajah wajah manusia. Kaum ini pada waktu itu nazirah nazirah hasanatun Lahiyatun laha. Qadr. قانة والنور مما خوفه من نعيم القلوب وبحث النفوس ولذة الأفعال. Elok, tampan, tenang, bercahaya, menambahkan kenikmatan pada wajah. Karena Allah telah tanamkan kebahagiaan di dalam ruh. Di dalam hatinya. Jiwanya merasakan nikmat. Jiwanya merasakan kelezatan. Allah yang bisa berbahagia. Maka ditampilkan dengan wajah. Seorang yang berbahagia akan terlihat berwajah. Seorang yang dalam keadaan duka, musibah, malapetaka, bencana menimpa pada dirinya, lebih hatinya terlihat pada wajah. Buruk maju, mengamuk, Ini orang-orang yang tertimpa musibah. Orang yang benar, Masya Allah, setiap lama kamu berusaha dalam akhlak, akhlak cantik lagi kita Kenapa dia dulu? Hatinya berbahaya. Hatinya berbahaya. Kenapa? Nikmat. Turunnya merasakan kenikmatan. Kelihatan wajah. Demikian di hari itu. Wujud mereka dalam jarak. Wajah mereka ketika itu berseri-seri. Ila Rabbi Hajjah Kenapa mereka? Ila hanya Hajjah Menangkap kepada Rabbi. Dengan kalimat Nazara ila. Mungkin pernah disebut. Nazara. Kalimat nun Ba dan Ra tiga huruf. Yang tiga huruf ini memiliki makna masing-masing. Nazara ila, nazara fi, nazara ila ila walabi. Maksudnya, kalau kalimat nazara disambungkan dengan fi, maka maknanya tafakhir berpikir. yang yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak nazara fi memperhatikan, merenungkan, tadabur di malakut samawati wal ardh. Pada kerajaan-kerajaan kami dari langit Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana kekuasaan Allah? Langit tidak ada letaknya, tidak ada tiangnya, tidak ada lubangnya. Allah awil besar sekali. Bumi masalah datar yang terhampar luas sekali, banyak tumbuh-tumbuhan yang bumi dan langit, kemudian diguyur kemudian tumbuh-tumbuhan beraneka ragam, rasa dan warna. Apalah yang guru di dengan nama Allah Apakah mereka tidak memperhatikan di malam malakut samawati wal kepada langit-langit dan bumi? Di situ terdapat dengan penggunaan kalimat nama Allah kalau nador saja, nun, do, dan ro tidak ada di, tidak ada ilah, maknanya intadir, tunggu. Seperti ucapan nanti. Hanya tidak salah, ayo kita salat intadir, tunggu. Bukannya lihat. mana tunggu intadir? Intadir nih, tunggu saya. Tidak ada ilah, tidak ada di. Ya. Tidak ada ilah, tidak ada di. Maka nador diartikan dengan tunggu. Maka batallah di sini. Mereka ada tidak mengatakan ujungnya menjadi nazirah. Wajah wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rasihan nasirah Kepada Rafi mereka menanti. Mereka menunggu. Karena mereka ahli bidah wal batin. Mereka memaksakan pendapatnya. Bahwasanya kaum muslimin tidak bisa melihat Allah. Loh kenapa? Karena Allah tidak punya wajah. Kalau Allah punya wajah, berarti sama kayak makhluk. Katanya. La ilaha illallah rumit sekali agama orang begitu. Ahlu sunnah sudah Tidak perlu membayangkan wajah Allah bagaimana tidak perlu. Karena Allah sudah berfirman walam yakul lahu tidak ada satu yang sekutu dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as Tidak ada yang terpisah dengan Allah sesuatu apa apapun. Laisa nabi syai'un nakirah. Berarti apapun itu benda makhluk hidup benda mati tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as dan dia maha dan dia maha Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak boleh dibikinkan bagaimana wajah Allah. Dan sekalian. Ya. Ada mereka harus tidak. bagaimana, bagaimana mungkin Allah punya wajah. Dan seperti kamu. Kita katakan Allah punya wajah sebagaimana Allah sifatkan dalam kitabnya. Dan wajah Allah tidak sama dengan manusia. Tidak sama dengan makhluk. Maka ucapan mereka bahwasanya ila hanya nazirah kepada Rabb yang mereka menanti batal. Batil mereka. Kenapa dikatakan batil? Karena banyak naf dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya nazar kalau bersambung dengan ilah maknanya adalah melihat. Kalau nazar tanpa ilah ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yawma yaqul munafiqun wal munafiqat berkatalah orang-orang munafik dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan mereka para munafik berkata kepada orang-orang mukmin ini, kaum mukmin kaum ini mendapatkan cahaya yang kuat. Cahaya keimanan yang bersifat dalam hati mereka keluar dari wajah-wajah. Belum lagi bekas-bekas mulut mereka. Bercahaya mereka. Berjalan menuju mahsyar, berjalan menuju Rabbul Alamin. Tidak gelap ya. Berjalan di atas jahanam, di atas sirat, mereka dengan sebab keimanan mereka. Mereka orang munafik tidak punya cahaya. Mereka diberikan cahaya masih sedikit karena mereka cuma beriman dengan lisan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi hati tidak berbis. Maka mereka mengatakan, Kongkoro mana sabit tunggu kami, tunggu kami. Kami ingin mendapatkan cahaya dari kalian. Lupa Ini ucapan mereka orang-orang munafik dengan berkata kepada Musa. Musa berkata, Qala Rabbi arini anzur ilaih. Apa kata Musa? Ya wahai Allah Subhanahu wa taala, anzur ilaih. Anzur ilaika. Nun dhara Ada ilahnya di situ. ilaih. Ya Allah, tampakkan wajah Musa melihat ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Di bukit Zur, tidak. Ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Apakah layak kalau dikatakan ya Allah, tunggu ya Allah. Aku ingin menunggumu. Tidak masuk akal ya. Kemudian diartikan juga ingin merebutkan Tuhan. Datang lagi dialog. Musa dengan Allah Rabbul Alamin. Maka makna yang paling benar adalah apa ilah makna dari Qala rafi'an ilaik qala lan Engkau tidak akan bisa melihat aku wahai Musa. Kamu tidak akan bisa melihat aku wahai Musa walakin nur ila dengan kalimat nama dan ila lagi. Allah katakan walakin nur ila jabal akan tapi lihatlah kepada aku gunung disebutkan dalam tafsir di situ tidak ada gunung di situ sebelumnya nggak ada gunung tapi ketika Musa menginginkan ya Allah aku ingin melihat Tuhan Aku ingin sanggup melihat wajah. Allah katakan kamu tidak akan bisa melihatnya. Akan tapi lihatlah ke situ kepada sebuah gunung. Disebutkan dalam tafsir tanah datar tiba-tiba menjadi gunung. Kemudian Allah berfirman kepadamu, kalau gunung itu sanggup, kokoh, tegak, tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Kamu sanggup melihatnya. Kamu akan sanggup lihat aku, wahai Musa alaihissalam. ingin lihat wajahku, lihat dulu kepada gunung. Diciptakan gunung dengan sun, sun banyak sun. Sun jadilah gunung besar, batu yang besar, gunung. Belajar di gunung? Kalau gunung tersebut mampu sanggup diri pada tempat yang tidak bergeser sedikit pun, kata lagi. Kamu akan melihat saya. Kamu akan melihat aku kata Allah. Karena saja narahu yang jilali Ta'ala wa Zakka. Maka tatkala Allah menampakkan wajahnya kepada guru, dijadikan jadhan debu. Hancur ya kan? Makhluk besar yang bernama jibal, gunung, kita hancur ya Apalagi kita. Lepek sekali tulangnya rapuh ya Hancur. Dibandingkan dengan gunung subhanallah. Hancur berkeping-keping menjadi debu. Dan Musa So'iqah. Musa pun pingsan. Fala ma'afa qala tubtu Berkata ala Musa bangkit diberikan topik oleh Allah Subhanahu wa taala bangkit dari pingsannya, ciuman daripada pingsannya beliau mengatakan subhanallah ya Allah. Masuk engkau ya Rasul ilaik. Aku bertobat kepada ya Allah wa ana awal muslimin. Dan aku adalah orang yang paling pertama kali muslim muslim pada zamannya Karena masih ada sebelum Musa orang muslim. Ibrahim, Nuh, sebelumnya Adam alaihissalam. Mereka muslim. Ada pun ucapan Musa alaihissalam. Ini awal muslimin. Aku adalah orang yang paling pertama kali muslim pada zaman. Zaman yang Musa tidak ada muslim kecuali Musa yang paling pertama. Wallahu a'lam. ينظرون إلى راتبهم على حسب مراتبهم Dikatakan oleh Syekh Rahimullah, mereka akan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ma'afihi, sesuai dengan martabat-martabat mereka. Wa minhum may yanzuru kulla yawmin bukratan wa Ada di antara mereka yang menatap wajah Allah setiap pagi dan petang. Wa minhum may yanzuru kulla jum'atin marratan wahidah. Ada di antara mereka yang menatap wajah Allah setiap Jumat. Ilmatan, ayat ayat المسلمين والجماعة الباعد الذي ليس كالمسلمين mereka beriman kita menyenangkan wajah Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang Maha Mulia. yang Maha Indah, yang Maha Elok. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan perkara-perkara yang indah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut oleh Ali radhiyallahu anhu, tidaklah Allah mengutus rasul-rasulnya, mengutus kutukan-kutukan yang kecuali wajahnya nyelok-nyelok. Kapan dua. Yusuf alaihissalam setengah bumi. Separuh keindahan bumi ada pada wajah Yusuf. Dan demikian pula istri-istri para nabi cantik-cantik. Farah, istrinya Ibrahim alaihissalam. Sebutkan dalam sebagian Israeliat, maksudnya sebanding dengan Yusuf, cantiknya. Kenapa dikatakan cantiknya sebanding dengan Yusuf? Karena neneknya. Neneknya Yusuf ya Sarah. Radiyallahu ta'ala anha. Ibrahim pun demikian tampan. Seorang bapak yang kibar, besar, tampan. Demikian pula Rasulullah SAW tampan, elok sedang. Wajahnya, jidatnya, alisnya yang terkapung, matanya yang besar, yang berwarna hitam, bola matanya hitam, sisi kiri dan kanannya putih cemerlang. Itulah matanya Seluruh ini. Matanya gadis bidadari. Hurul dikatakan hurul mata yang jeli disebutkan dalam tafsir matanya hitam sekali bolanya sisi kiri dan kanan dan putih sekali jernih itulah tadi kita kalau senyum subhanallah giginya seperti salju ada pun kita la ilaha illallah kuning-kuning ya Allah dan Rasulullah SAW senang dalam keadaan berpakaian yang baik dan lain. Pernah datang satu keputusan. Sahabat-sahabat tunggu depan rumah Nabi. Ingin bertamu. Rasulullah SAW apa yang diperbuat oleh beliau? Dia terbangkok sambil ngajak. Ditanya sama ayahnya, apakah anda perlu melakukan hal ini? Indallah jadi sesungguhnya Allah maha indah. Dia cinta dengan keindahan. Apa sulitnya Islam? memberikan wajah yang berseri-seri kepada saudaranya. Datang satu, disudahkan dan dulu masuk kamar mandi cukupnya tak yang rambut atau jadi temui saudara waalaikumsalam. Tenang saudara aku menatap. Ketika masuk assalamualaikum, aku tidur, aku anak-anakan, La ilah ilah. Ini kurang ajar ya. Tidak ada. Padahal ketika bertemu dengan ikhwan, bertemu dengan teman, tampakkan wajah yang baik. Wujud yawmaidin basirah, nadhirah ila rabbiha Mereka menatap kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا رأوه الناس ما نطي من النعيم وحسب له من الأذى والسرور. Kalau sudah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala lupa dulu Lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah mereka rasakan. makan minum disediakan oleh mereka para malaikat seribu bentuk makan dalam satu terpecah Kenyal. datangkan lagi diberikan minuman belum lagi ya Allah tidak dari tidak dari yang cantik cantik yang elok elok Inna ansha'nahum ansha'insha'ah Sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan dalam satu kali ciptaan. Tidak perlu bapak, tidak perlu ibu. Itulah bidadari. Inna ansha'nahunna insya'a. Wa ja'alnahu abka'urna sakrara. Kami jadikan gadis-gadis. Tapi selama tafsir menyatakan, penduduk janganlah keluar karenanya. Penduduk janganlah keluar karenanya. Apa maksudnya? Nikmat terus. Tidak pernah kenal kalimat loyo. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Kayyim rahimahullah ta'ala. Adhar keramat terus ya. Bagian yang mengatakan saudara dua istri. Ada yang sebagian orang mengatakan 72 istri. Alhamdulillah. Nikmat sekali. Tidak pernah yang namanya loyo. Dan perempuannya, nah, tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah buang ingus, tidak pernah buang kotoran mata, kotoran telinga, dan senantiasa terawat terus. Akrabat. Dan juga mengatakan, urusan akrabat. Penyayang. Lembut Emang kebayang usianya. Apa maksudnya? Mereka adalah wanita-wanita yang penuh kasih dengan suaminya. Yang mereka tidak mau menunjukkan, menatap kepada laki-laki itu lain. Melihat laki-laki lain tidak perlu. Mereka diciptakan hanya untuk kelompok ini. Maka tadi barakallahu SWT nikmat yang seperti itu. Nikmat yang besar merasakan berbagai macam kenikmatan bukan Kenapa terlupakan? menatap kepada wajah Sang Pencipta. Menatap kepada wajah Allah Rabbul Alamin yang sudah sangat sangat dianjurkan dan sudah semestinya bagi para penuntut ilmu yang mengaku penuntut ilmu berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Berlomba-lomba untuk memperebutkan kebaikan, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba ya. Tapi saja dalam ayat Al-Quran, Fastabiqul khairan wa sabiqu. Fastabiqul khairan, bersegeralah, berlombalah kalian dari kebaikan mereka Untuk meraih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dijaga. Lihat bagaimana amalan mereka para salat. أمن هو خالق أنا أتيني ساجدا وقاعدا يوم الآخرة Apakah dengan orang yang berdiri kepada malam yang dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia berharapkan rahmat, yang takut akan azabnya. Dia mengatakan, "Bukan." Ibn Abbas radhiyallahu taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada beliau. Karamah yang hebat kepada Utsman bin Affan. Apa karamahnya? Sanggup berdiri ba'da isya awal malam sampai subuh satu rakaat. Tidak batas, tidak lain. Tidak semua orang tidak seperti ini. Jadi kalau dari Allah Subhanahu wa taala kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala semangat dia untuk melakukan salat malam. Jaga waktu-waktu salat salat sunnah, jaga salat jamaah di masjid Sultan Muslimin. Sa'id itu Sa'id itu Musayyib rahimahullah taala siapa yang kenal Sa'id itu Musayyib? Kenal semua ya. Syekhnya Madinah Al-Musayyab itu bapak. Bapaknya sahabat Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang awalnya dulu kafir dan ikut jemput Abu Talib. Abu Talib ketika mau meninggal disampai oleh siapa? Rasul alaihi salatu wasallam dan juga Abu Jahal ada di situ. Ada Al-Musayyab itu Hasan. Maka Al-Musayyab ini adalah punya anak namanya Sahih, Sa'id itu Musayyab. Rahimahullah. Imamnya Madinah. Masjid Darul Islam. Akan tak kalian bagaimana akhlaknya. Bagaimana subhanallah Nah, Ma adhan. Tidaklah aku mendengarkan adhan. Mundur malatina sana. Sudah 30 tahun namanya. Illa kutu anak di masjid. Kecuali saya sudah di masjid. Sudah nomor 30 tahun ya. 30 tahun berturut tidak pernah ketinggalan sholat jamaah dalam masjid. Mu'adzim mengubarkan adhan. Dia sudah ada dalam masjid. Ini berlaku selama 30 tahun. Enggak Dalam lapat yang lain dikatakan, 40 tahun, tapi bukan ada 40 tahun bersama takdir kita Allah Ini salah kita. Demikian amalan. kita. cuma kita menyalahkan manusia. Baik puji-pujian, sholatullah, sholatullah, alayatin, ala doha, itu fi'ah itu juga bisa memutus. Kalau Allah lain ini, tapi jangan contoh, dan memberikan contoh keawasan yang baik pada masyarakat. Kita ambil pelajaran dari mereka. Mereka di atas Allah. Kita puji niatnya saja. Yang mereka niatkan adalah menyambut waktu sholat ya. Mereka menyambut waktu sholat subuh. Ya, karena tidak punya ilmu, akhirnya salawatan. Karena takutnya semangat itu. Jangan salah salari, tapi kerjanya imam rukuk baru datang. Atau yang lain sudah salah dia makin diri. La ilaha illallah. Ini salah. La Kalau sekali-sekali wajah, mungkin ada hajat, mungkin sakit, mungkin makan atau lainnya. Tapi ikhlas. Tunjukkan kepada manusia. Bukan dengan lisan ada karena saya ke ahlu semua. Tidak cukup. Tunjukkan dengan akhlakmu. Ibadahmu. Sebagai mereka Syekhnya Bukhari, Abu Bakar Ibn Iyad, rahimahullah ta'ala. Menjelang wafat, anaknya nangis. Dikatakan sama bapaknya, jangan nangis ya bunda. Banyak cik, mata cik, apa yang kamu panggil si wayana? Sedih, bapaknya mau pergi meninggal. Dikabarkan sama bapaknya tidak bisa sedih. Berharap pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh bapakmu ini Salah sana, 30 tahun. Setiap hari, mojok di sini, hafalkan Al-Quran. Abu Bakar itu dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, abidun sifatun. Seorang yang lagi terpercaya tapi aku juga Dan banyak yang seperti ini. Itu orang kita yang salah. Bukan sekedar eh, salah, salah, salah, salah. salah, Salah salah salah. Tapi nggak pernah salah sunnah. Sementara mereka orang Allah, subhanallah, sebelum sunnah sudah ada pendirian, sudah duduk, sudah takbir Allah, sudah sunnah, sudah lawat. Kan? Nah, itu salah mereka. Keliru dalam hal bid'ah. Tapi lihat semangatnya. Jangan menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Berapa banyak ikhwan yang menggunakan dalil tapi bukan pada tempatnya. Istisab sunnah khair bila ijtihad ya tidak bersederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam kita. baik betul. Kalimat Abdullah bin Mas'ud betul. Akan tapi bukan pada depan. Tunjukkan kepada mereka salah bukan hanya pada kita. tapi salah pada amalan. Suluhan, adatan, madhajan, dan akidatan. Semua dibenarkan oleh Bukan hanya undangan, tapi akhlak, tapi adab, tapi benar, tapi akidah, tapi manhaj. Itu masalah. Nomor satu. Karena mereka mengikuti salaf yang paling awal. Rasul. Alayhi salatu wassalam. Ismaillah wa sirih. Nikmat salaf. Nikmat salaf. Ada nabi. Takwalah kamu wahai Fatimah. Tamarlah kamu wahai Fatimah. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Kita lihat bagaimana salat kita. Rasul alaihi salatu wasallam bangun malam ya itu. Bangun malam sampai kaki dia ada Alaihi salatu wasallam. Sekarang kita ya Tuhan. Kita didik diri diri kita. Kita warnai keluarga kita ya Tuhan. Dengan menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak putra, ajak istri, lalu sholat. pun ada alaihi salatu wasallam Allah perintahkan wa'mur 'alaka bis-salati wasbir 'alaiha. Hai Muhammad perintahkan keluarga untuk salat dan sabar di dalam. Ngetok pintunya Fadi dan ngetok pintunya Ali, kemudian nonton. Duduk di antara Ali dan Fadi di tengah-tengah langsung sholat. Masya Allah, Rasulullah seperti ini. Karena menginginkan kebaikan ikhwan. Menginginkan kebaikan untuk putri, untuk menantu, dibangunkan. Di tengah-tengah. -tengah. Karena mereka menginginkan atau Nabi Allah SAW menginginkan agar Fatimah dan Ali mendapatkan martabat yang tinggi di jannah. وسبحان الله الرحمن ومن الليل فتحدث به عسى ربك ayat يبعثك مقاما محمودا dan pada sebagian malam wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fathajat tahajjudkan diperintahkan Allah tahajjud kamu nafilatan lak ini saat bahkan wajib. Salat malam untuk Nabi wajib. Alaihi salatu wasallam. Asa rabbuka yab'athaka maqaman mahmuda kama Allah Subhanahu wa taala akan menangkat derajatmu menuju maqaman mahmuda maka akan derajatmu dengan melakukan Dan sebagai Nabi alaihi wasallam ketika ada seorang yang bernama Abu Firash radhiyallahu taala Seorang pembantu ya kan? Pembantu Rasul alaihi salatu wassalam seorang budak miskin, bakir, ahli susah, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Ditanya sama Rasul. Baik sekali ya orang sama Rasul. Mau mandi diambilkan air. Buang hajat diambilkan air. Istrinya memilih dikerjain sama dia. Rasul nggak minta. Tapi ditawarkan diri istri. Maka Rasul ingin memberikan kebaikan. Sifat Rasul alaihi salatu wassalam melakukan apa yang diucapkan. Man sadara ilaikum ma'rufan fakafiru. Ucapan Rasul. Siapa yang pernah melakukan kebaikan kepada Anda, maka balaslah yang setimpal. Orang ini telah baik kepada Rasul, maka Rasul ingin membalasnya. Al Minta lah kamu. Wa Abu firaj. Minta kepada aku sesuatu. Kamu akan diberi. Apa kata Abu Firaj? Hujanan, miskin, nggak punya rumah, pengen nikah. Kira-kira apa yang diinginkan? Eh, bujang, syahwat sudah sampai kepala, sudah mukul. Pengen nikah, nggak punya duit, nggak punya family, nggak punya pekerjaan, kerjaan cuma bantu Rasul saja di masjid. Duduk di masjid sendiri. Kemudian ditawarkan sama Rasul, Rasul mesti menjadi kepala negara. Baitul Mal sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sudah memiliki Baitul Mal. Rasul tawarkan, kamu mau apa itu kan? Kamu mau apa? Kamu akan diberi. Kalau kita pikirin yang ya Rasul, saya mau nikah. Sudah saatnya. Sudah sepakat mengembara. Tapi kamu punya pekerjaan ya Rasul. Kalau punya rumah, kalau punya family. ada susah ya kan? Bajunya selembar. Kalau kita Masya Allah ada sarung, ada celana, ada masalah, ada jubah, jubah lagi jaket. Ini ada susah, ini selembar. Oleh sebab itu, akhwat yang itu sholat itu mereka baru khawatir kelihatan orang laki-laki. Maka tadi perhatikan, Lelaki yang hadir di sini, Allah Subhanahu meminta, As'aluka murafataka bil jannah. Aku cuma minta ya Rasul. Agar saya dekat dengan anda di jannah. Subhanallah. Orang miskin, fakir, tidak punya apa-apa. Yang dipikirkan bukan dunia yang dipikirkan saya pengen anda dengan Allah. Bukan di dunia tapi di surga juga. Saya ingin bersama dengan anda tapi di surga oleh Rasul. Apa kata Rasul? Sa'idi ini kasratis sujud.